sebagian orang di sini maupun di tempat lain itu sudah termakan dengan isu-isu jelek tentang Ustadz Karmain. Demikian pula Ustaz Abdul Bar. Demikian pula Ustaz Barmin. Dan beberapa asatidah khususnya yang di Jakarta di mana Radio Roja itu besar mereka itu membolehkan mendengarkan Radio Roja untuk orang-orang awam. Adapun untuk salafiyin dilarang. Dari mana mereka dapatkan itu? Pertama sekali, setelah melihat kondisi masyarakat, memang itu yang dituntut. Orang yang membolehkan mendengarkan radio roja dari kalangan salafiyin, bukanlah karena dia menganggap radio itu radio ahlus sunnah. Tetapi Mengingat di tengah-tengah masyarakat kita tersebar berbagai macam kesyirikan dan kebidaahan yang penyimpangannya jauh lebih besar daripada penyimpangan yang ada pada radio roja. Maka daripada dia dengarkan radio rasil, radio rasil ini radio syiah yang sudah mulai besar di Jakarta atau radio Al-Fajri yang juga radio besar milik Khawarij, mending dia dengarkan radio Roja. Maksudnya seperti itu daripada dia setiap hari bergelimang dengan kesyirikan dan kebidaan yang lebih besar, mending dia dengan radio Rojak supaya kesyirikannya hilang. Dan ini sesuatu yang bukan sekedar perkiraan belaka, tetapi sudah terbukti. Dan buktinya banyak sekali. Puluhan orang, mungkin ratusan orang yang tadinya memiliki kesyirikan setelah dia mendengarkan radio Rojak. Dia tinggalkan kesyirikannya. Walaupun mungkin dia termakan dengan penyimpangan yang ada pada Radio Roja. Tetapi itu lebih mending daripada dia terus menerus dengan kesyirikannya. orang-orang berada di belakang Radio Roja. Mereka juga mengaku manhaj salaf asnal bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidata. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila tidak menang mereka. Semua orang mengaku ahlu sunnah. Tapi yang menjadi tidak ada amalan. Nah, apa boleh kita mendengarkan dakwah mereka? Allah Subhanahu Apa sudah tidak ada lagi sekarang yang lain? Ada yang mengatakan dia, tapi kan bagi wajah ini besar manfaatnya. rajin. Ya, jamaah tabligh juga. Ada yang kafir masuk Islam melalui jamaah tabligh. Itu nggak bisa diingkari. Ya, dan itu kebaikan. Itu kebaikan. Ada orang-orang yang subhanallah dulu nggak sholat, Mana kami tahu, ditolak. Ya, kan? meninggalkan itu semua. Kenapa tidak memberi pujian pada jamaah tabligh sekali? Hah? Kenapa tidak memberi pujian kepada ikhwanul muslimun sekalian? Apa tidak punya kebaikan? Hah? Punya apa enggak? Kami sedih dihindari. Punya kebaikan. Tapi apa seperti manhaj atau sunnah jemaah? عقوبة المبتدئ ألا تذكر محاسنه لأن hukuman terhadap ahli bid'ah tidak boleh disebutkan kebaikan. Tidak boleh disebutkan kebaikan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah tahrir. memperlihatkan kaum muslim. Adanya kebaikan-kebaikan dari sebagian sisi tersebut. Tidak kemudian kita memberikan rekomendasi mutlak dahulu orang-orang sebelumnya mereka menampakkan sunnah. Ya. Akan tetapi ketika para ulama melihat ini, sudah pemikiran jahiliyah, mereka sudah memperingatkan umat darinya. Pada mereka mengaku ahli sunnah. Mereka mengaku mengajarkan kebaikan. al harif al-Muhasibi, Al-Husain al-Karabisi, dan yang semisalnya oleh Imam Ahmad rahimahullah. Permasalahannya masyarakat rahimahullah masalah fitnah. Ya. Masalahnya bukan masalah pengakuan, pengamalan, tabligh. Apakah dia atas sunnah atau tidak? Sekali lagi jangan seorang menggunakan afifiyah, pasal. Sikapi semua dengan cara dengan ilmu. Nah, sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Mu'ayyid bin Hamad al-Khuzai rahimahullah ta'ala aku termasuk dari mereka. Akhirnya beliau benar-benar mengetahui keadaan mereka. Seluk beluk pemikiran mereka, kesesatan mereka. Apa yang pada mereka dari kebaikan? Jika kemudian kita beri rekomendasi, lalu disebarkan di hadapan umat. Masyarakat Sikap ahlu sunnah wal jamaah dan sikap ahlu tawar. Jelas. Nah, muslimin. Ternyata ini adalah merupakan taktik yang sudah diatur oleh mereka untuk menjauhkan manusia kaum muslimin dari para ulama. Itu yang mereka lakukan. Ya. Jadi jangan kemudian seorang itu ketika melihat awal dari dakwah mereka, masya Allah, manhaj salafi menyebarkan dakwah salafiyah, maka kita terkagum-kagum dengan mereka tidak mengetahui hakikat. Para ulama mereka sudah berpandangan jauh melihat tentang keadaan mereka. Bahwa mereka tidak ikhlas di atas dakwah salafiyah. Jangan melihat zahirnya saja. Nah, lihat apa gerakan mereka. Apa sikap mereka terhadap para ulama. Siapa teman-teman mereka. Melihat secara global. Jangan melihat sururiyah itu hanya melihat dari satu sisi saja. Bahwa mereka, Masya Allah, secara wajah

telah jatuh sekali akhirnya. Nah, siapa mereka ini? Masya Allah, Siapa yang mengatakan bahwa Syekh Robi itu bukan Syekh senior? Masih ada yang lain yang lebih senior. Ya. Siapa yang merekomendasi Ihdiyat Torah? Mengatakan bahwa Ihdiyat Torah itu adalah Ahli Sunnah. Siapa itu? Termasuk pengisara dia wajah tidak هل معشر الأخوة rahimahumullah oh, tapi kan saya tidak pernah mau jadi syaitan. Ya, teman Anda. Teman Anda. Dengan siapa Anda bersama, Kata Rasulullah, Man khafiyat anna aduhu, lam takfa'alina ulfadu. Siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya, tidak akan tersembunyi dengan siapa dia bersahabat. Bukan satu keharusan ketika kita menyikapi seorang, Lalu kemudian kita harus mengetahui setiap orang bid'ahnya ini, ini, ini. Kalau seperti itu menghabiskan waktu, ma'asyarakat Kita tidak ingin disibukkan dengan hizbiyun. Tapi, Tabi'uhum ya'damin. Kenali mereka dengan teman-teman dekat mereka. Begitulah para ulama mengajarkan pada kita cara kita bergaul. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum Man yukhalil seorang hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berteman. Karena seorang itu akan mengikuti temannya. Nah. Ya. Dan anda termasuk yang mengisinya. Nah. Katanya penjaga rutin Yang mengatakan bahwa Syekh Rabi diusir dari Madinah. Ini orang. Al-Khabib. Al-Kazzab. Nah. yang mengatakan bahwa dia Asyik Rabi bukan orang senior dari kan para ulama teman-temannya nah ajakan apa tujuannya mementahkan dakwah eh, tahdir para ulama dari berat dari Suriah. itu tujuan mereka nah mereka berusaha bersembunyi di belakang sebagian para syaikh, para ulama sebelum ketahuan belang. Dulu Masya Allah. Ya tahu datangkan Masya Allah Kurdun. Ya. Luar biasa. Besar-besaran. Nah, isi di sana, isi di sini. Sekarang kok gak kelihatan. Nah, ternyata sudah ketahuan belangnya. Ternyata para masyarakat mereka itu para pencuri. Nah, pencuri Hasad Zahri pencuri. Pencuri karena orang lain. Pencuri tulisan orang lain. Dinisbatkan kepada, Ya. Belum lagi saya al Pencuri. Pencuri harta. Nah. Yang membuat mereka berpecah. Ya. Karena masalah dunia. Luar biasa pandemi yang Torah ini dalam menimbulkan perpecahan pula di antara mereka yaitu andil besar terhadap perpecahan yang terjadi antara mereka. Nah, belum lagi eskan Rasul akhlak. Sudah tahun banyak berusaha lagi mencari ulama-ulama yang kira-kira mereka bisa berdiri di belakangnya. jadi kan kami. Akan tapi insya Allah sebab terul hakikat akan nampak. Sampai kapan mereka harus seperti itu? Kucing-kucingan. Nah, seakan-akan dakwahnya Masya Allah, dakwah salafiyah. Mengajarkan tauhid, mengajarkan. Nah, nanti. Lihat, keadaannya. Dan para ulama mengetahui keadaan mereka. Masya Allah, Ya, oleh karena itu, ma'asyarakat rahimahumullah. Hendaknya seorang melihat kondisi mereka secara utuh. Karena mereka ini memang merupakan kelompok. Iya. Di antara mereka ada seorang doktor, masya Allah doktor, keluaran jami Islamiyah. Nah, ya. Kata Syekh Abdullah Bukhari kepada doktor ini, ada rajul safi. Nah, doktor safi, bukan safi ya, safi. Nah, yang sampai yang menukil. Ustaz mengatakan dokter itu sapi. pun. membela Sayyid Qutub, membela dai-dai batil. Dipuji-puji sama dia. Miskin. Ya. Sebagian Masya Allah. Nah, rajin, rajin rajin rajin rajin, Sampai melanjutkan menuntut ilmunya di IAIN. Saking rajinnya para ilmu. Ya. Keluar dari jamiah Islamiyah, lulus S1, S2 di IAIN. Masya Allah. Rajinnya belajar. Nah, itulah cara mereka. Nah, jahilai asofwa bersama dengan mereka. Nah, turut menyebarkan kaset-kaset nafar Laila. Nah, dan yang misalnya disebut oleh Salih Suhaim Dajjal, ya, Dajjal, gila. Namun, Masyarakat Begitulah kondisi ahlul fitnah, ahlul ahwa. Akan nampak lihat yang wajib bagi kaum muslimin hendaknya mereka komitmen. Merujuk pada ulama. Lihat para ulama apa nasihat mereka. Ketika muncul kesesatan, fitnah. Maka jangan kemudian seorang itu terburu-buru dalam bersilat. Tanyakan pada ulama. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun.